Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran tentang ada petutur kata dan berbicara dari kitab Adabut Takhatab karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita sampai pada poin selanjutnya atau pada adab selanjutnya adalah al-khitab ma'a umumin nas. Berbicara kepada ya, publik. Maka ahyanan, maka terkadang ada beberapa perkataan yang layak yuwajah ditujukan kepada publik. Hatta ta'umal faedah. Sehingga manfaatnya bisa tersebar luas namun terkadang layuh batu tidaklah baik dan tidaklah disarankan perkataan tersebut disampaikan kepada publik. Ya, maka di antara adab dalam berbicara tidak semua perkataan itu diserluas, luas. Tidak semua perkataan itu disampaikan di ruang publik. Tidak semua kalimat itu di ya, kemudian disebarluaskan. Jika hal-hal tersebut jika disebarluaskan menimbulkan kesalahpahaman, orang tidak faham. Ya, nah, kemudian tidak bisa memahami maksud kita ya, secara tepat sebagaimana kata kita inginkan karena audiennya sangat-sangat heterogen. Maka tidak semua masalah itu disampaikan di ruang publik. Ada masalah-masalah dan perkataan-perkataan tertentu yang adabnya adalah hanya di-share di kalangan terbatas. Ya, hanya disampaikan di majelis khas, forum-forum khusus. Ya, maka tidak semua yang kita tahu itu ya, kita sampaikan dan tidak semua yang kita sampaikan itu harus disampaikan di ruang publik. Ada yang disampaikan di ruang terbatas dan ada yang disampaikan di ruang publik. Maka orang yang cerdas dalam orang yang memiliki adab dalam bertutur kata adalah orang yang punya kemampuan yang baik, ya, mengetahui mana yang ya, layak untuk disampaikan di kalangan eh, di ruang publik dan mana yang selayaknya disampaikan di ruang-ruang yang terbatas. Itu orang yang cerdas dan orang yang memiliki kemampuan yang baik, kemampuan ya, komunikasi yang baik. Maka tidak semua ya, perkara itu di ya, didiskusikan dan dibicarakan di Facebook dengan setting publik. Ya. Ada yang dengan setting publik, ada yang dengan setting teman tertentu. Nah, itu kemampuan ini adalah menunjukkan kecerdasan dalam berkomunikasi dan ini menunjukkan kalau orang tersebut mengerti adab Islam dalam bertutur kata karena Islam telah mengajarkan hal ini ya, ada yang bisa disampaikan di ruang publik dan ada yang tidak. Dalilnya dilihatkan oleh Bukhari dari Marwan bin Hakam dan Al Miswar ibn Makhomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam koma berdiri ketika datang kepada Nabi utusan dari suku Hawazin yang mereka ini datang untuk menyatakan bahasa suku Hawazin yang merupakan penduduk Taif itu muslim masuk Islam padahal Nabi baru saja perang mengalahkan suku Hawazim dan ya, mengambil ghanimahnya, harta rampasannya dan tawanannya. Maka mereka setelah mereka datang kepada Nabi mengatakan bahasa sukunya masuk Islam, kabilahnya masuk Islam, mereka bertanya kepada Nabi agar mereka minta pada Nabi agar Nabi kembalikan kepada mereka dua-duanya. Mereka minta hartanya dikembalikan. Yang Nabi jadikan sebagai ghanimah tolong dikembalikan. Wasabihim dan tawanan dikembalikan. Perempuan dan anak-anak yang ditawan mereka minta untuk dikembalikan. Jadi dikembalikan dua-duanya dengan alasan mereka sekarang muslim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kebijakan kepada mereka. Ahabul hadis perkataan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur, paling benar dan paling belak-belakan. Maka pilihlah dua satu dari dua pilihan. Ini saya kembalikan tawanannya saja atau saya kembalikan harta. Tapi kalau dua-duanya tidak bisa ya, yang bisa dikembalikan secara cuma-cuma ya, adalah salah satu dari dua hal. Fakat kuntu itu bihim dan aku telah e, menunggu mereka dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu mereka selama ya, lebih dari sepuluh hari. Ketika Nabi pulang, Kofala pulang menetaif dari Taif. Falam matabayana lahum maka setelah mereka yakin bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu. Akhirnya mereka suku Hawazim ini mengatakan kami memilih wahai Nabi kembalikan orangnya saja, tawanannya. Berarti orangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berdiri di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sebelum Nabi menyampaikan maksudnya Nabi menyanjung Allah dengan pujian yang layak bagi Allah. Semakal kemudian Nabi mengatakan amma ba'du. Kemudian setelah itu baru Nabi menyampaikan maksud beliau mengumpulkan para sahabat sesungguhnya saudara-saudara kalian mereka-mereka ini datang kepada kita dalam keadaan bertobat dan aku berpandangan untuk mengembalikan kepada mereka tawanan-tawanan ya, tawanan yang kita dapatkan dari mereka itu perempuan dan anak-anak kecil. Padahal ini sudah dibagi. Iya, karena pada dasarnya ketika perang dengan orang kafir, perempuan dan anak-anak kecil yang tertawan di tangan kaum muslimin itu jadi budak. Dan telah dibagikan oleh Nabi kepada ya, para sahabat yang mengikuti perang ketika itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Siapa di antara kalian yang rela ya, merelakan hal tersebut, merelakan tawanannya dikembalikan, budaknya dikembalikan, falyaf'al silahkan dilakukan. Waman aha minkum ayakuna ala hadhihi dan siapa yang ingin untuk mempertahankan jatahnya maka akan kami berikan kepadanya jatahnya tersebut min awalima dari harta yang pertama kali harta fai yaitu ghanimah pertama kali yang akan Allah berikan kepada kita silahkan dilakukan maka Nabi ngasih dua pilihan pilihannya kembalikan budak atau tawanan-tawanan tersebut yang sekarang ada di tangan kalian ya, kembalikan dengan sukarela tanpa minta ganti Kemudian yang kedua karena putusan Nabi dikembalikan, ya pilihan yang kedua tawanannya saya minta diminta oleh Nabi namun akan diganti senilai ya, nilai tawanan tadi. Nah, akan diganti dengan harta ghanimah, harta rampasan perang yang pertama kali Nabi dapatkan setelah itu. Ada dua pilihan. Kalau rela kembalikan secara cuma-cuma. Kalau tidak, ya nanti akan ada gantinya. Akhirnya manusia mengatakan atau orang-orang mengatakan kami rela hal tersebut lahir Rasulullah. Ya, pada ada berteriak mengambil opsi yang pertama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nah, ini yang jadi mahalus syahid. Sesungguhnya kami tidak mengetahui siapakah yang mengizinkan dari kalian dalam masalah ini dan siapa yang tidak mengizinkan. Siapa yang 100% rela sepenuh hati ya, melepaskan e, jatahnya dengan cuma-cuma dan siapa yang minta ganti rugi. Enggak tahu karena ini uang banyak sekali. Ya, ya, cuma terdengar tentu suara cuma mewakili satu dan dua dan itu belum bisa memastikan semuanya seperti itu. Farji'u maka kembalilah kalian hatta yarfa ilaina urfa'ukum amrakum sehingga ketua-ketua kalian itu menyampaikan kepada kami apa keputusan kalian. Ya sudah, maka Nabi katakan kalau ini orang jumlahnya banyak sekali, suara yang terdengar itu belum tentu mewakili maka silahkan kembali ke grupnya masing-masing. Ke kabilahnya masing-masing, ke baninya masing-masing. Nanti kemudian masing-masing kabilah itu datang kepada saya menyampaikan apa putusan ya, anak buahnya. Ya, putusannya berapa yang 100% rela, berapa yang minta ganti. Ya, maka kemudian ndaklah urfa jama dari arif artinya pemimpin ya, maka tidaklah masing-masing dari pemimpin-pemimpin kabilah kemudian lapor menyampaikan keputusan kaumnya. Farja'a anas maka orang kemudian kembali kepada kabilahnya dan sukunya masing-masing akhirnya ketua-ketua mereka yang berbicara dengan anak buahnya Kemudian mereka kembali para ketua-ketua ini kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'akhbarohu lalu mereka menyampaikan kepada Nabi bahasanya mereka semua rela dan mengizinkan apa yang jadi putusan Nabi tanpa minta ganti rugi. Ya, maka di sini ada perkara yang tidak bisa ya, yang tidak bisa disampaikan di forum terbuka. Kalau di forum terbuka tidak jelas, ya, maka perlu forum khusus yaitu mengetahui pilihan mana yang mau dipilih. Itu perlu forum kecil tidak bisa majelis besar. Maka Nabi perintahkan sudah sekarang kalian mengelompok berdasarkan kabilahnya masing-masing. Ya tentu di situ anak buahnya tidak banyak sehingga bisa dimintai ditanyai satu-satu satu-satu apa maunya eh, apa kemudian rela cuma-cuma ataukah minta ganti rugi dari Nabi. Nah, setelah itu tinggal kemudian perwakilan menyampaikan kepada Nabi apa yang jadi putusan kaumnya, kabilahnya atau sukunya. Ini contoh tidak semua perkara itu bisa diflurkan ya, publik semuanya ya, ya semuanya kemudian ya, semuanya mengetahui atau kemudian semuanya menyampaikan karena majlisnya terlalu besar forumnya terlalu lebar ya, maka di sini perlu forum-forum khusus supaya lebih jelas, lebih gamblang. Wabinahwi dzalika dan sekasus dengan itu, sejenis dengan itu sahabat memberikan nasihat kepada Umar radallahu anhu. Dan kalau di kisah Umar ini lebih gamblang menunjukkan tidak semua ya, yang perlu disampaikan disampaikan di ruang publik. Karena banyak orang yang tidak faham. Kalau tadi tidak bisa di ruang publik karena di ruang publik itu terlalu global. Perlu forum khusus supaya bisa detail. Kalau riwayat berikut ini menunjukkan ada hal-hal yang jika disampaikan ke ruang publik banyak orang salah paham. Kalau banyak orang salah paham akan terjadi kegaduhan sosial. Nah keributan dan kegaduhan sosial ini seharusnya dihindari. Bicarakan kepada dengan orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang faham dan menempatkannya pada tempatnya sehingga tidak terjadi kegaduhan. Diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan Kuntu jalan min minal muhajirin Aku mengajarkan Al-Quran kepada sekelompok muhajirin di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ibn Abbas mengajarkan Al-Quran Ukri artinya mengajarkan Quran kepada sejumlah tokoh-tokoh muhajirin di antaranya Abdurrahman bin Auf. nama ana fi manzilihi, maka pada saat aku sedang di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Bahwa dan atau di tempat tinggalnya atau mungkin tendanya, bisa rumahnya, bisa tendanya. Wawa Abdurrahman bin Auf ketika itu menyertai Umar dalam haji terakhir yang dilaksanakan oleh Umar. It tiba-tiba roja'a ilayya Abdurrahman ibn Auf. Tiba-tiba datang kepadaku Abdurrahman bin Auf. Fakal Abdurrahman mengatakan la ra'aita rajulan andai engkau mengetahui ada seorang yang datang menaik Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu al yauma hari ini Fakal maka orang tersebut di hadapan Umar mengatakan wahai Amirul Mukminin hal laka fi fulan ini apa pendapatmu tentang fulan maka ada si A yang datang dan melaporkan kepada Umar bahasanya si B ngomong demikian. Omongan si B seandainya Umar telah wafat niscaya aku akan membaiat fulan sebagai khalifah. Ini masalah suksesi. masalah suksesi kepemimpinan. Nah, ini masalah besar. Ini bukan pembicaraan nggak layak untuk jadi pembicaraan angkringan. Ini masalah suksesi ini, masalah khalifah. Ini bukan pembicaraan tukang beca. Nah, ini pembicaraan masalah besar, masalah gawat. Nah, maka ada si B yang mengatakan, seandainya Umar wafat, niscaya yang saya angkat, saya pilih untuk jadi khalifah adalah si A atau seseorang itu si fulan fa wallahi manakah demi Allah ya, makanat ya, tidaklah baiat ya, khilafah untuk Abu Bakar ya, nat baiatan Abu Bakar ila filtatan fatammat tidaklah Bayat Abu Bakar untuk jadi khalifah itu kecuali satu ketergelinciran itu adalah sebuah kekeliruan fatamat lalu sempurnalah kekeliruan tersebut dengan naiknya Umar sebagai khalifah ya, maka mungkin wallahu a'lam mungkin si B ini mengatakan yang layak jadi khalifah itu adalah fulan dan dia adalah dari ahlul bait dari keluarga Nabi. Maka kenapa Abu Bakar jadi khalifah? Itu karena tergelincir. Ditambah Umar ah, sempurna sudah ketergelincirannya. Maka komentar uh, mendengar laporan ini ghadiba Umar. Umar marah. Sumaqal kemudian Umar mengatakan ini insya Allah insya Allah nanti sore aku akan berdiri di tengah-tengah banyak orang akan kumpulkan semua dan itu jemaah haji tentunya kan ini haji situasi haji dan jemaah haji itu ya orangnya sejak dulu ya macam-macam nah, tidak kemudian ulama semua ya kan bahkan yang awam lebih banyak daripada yang ulamanya <clears throat> ya maka nanti sore aku akan kumpulkan aku akan berdiri berceramah di tengah-tengah banyak orang eh, fa aku akan ingatkan mereka yaitu mengingatkan mereka dari haula adanya sejumlah orang yang menginginkan untuk merampas urusan kaum muslimin urusan dan perkara kaum muslimin itu masalah suksesi kepemimpinan maka aku akan ingatkan orang untuk waspada dengan pihak-pihak tertentu, provokator atau kemudian orang-orang yang punya uh, punya tendensi-tendensi tertentu berkenaan dengan masalah kepemimpinan dan suksesi kepemimpinan. Maka demikian niatnya Umar pada awalnya. Saya akan melakukan konferensi pers ya. dan isinya saya akan tahdir akan mengingatkan kaum muslimin waspada hati-hati dengan sejumlah orang yang punya tendensi-tendensi tertentu berkenaan dengan masalah suksesi kepemimpinan. Maka bagaimanakah kemudian keinginan Umar untuk mengadakan ya, konferensi pers, pertemuan besar dan itu yang mendengar jamaah haji. Yang itu orang awamnya lebih banyak daripada Eh, tokoh-tokohnya, orang-orang bijaknya, ahli hikmahnya, ulama-ulamanya. Maka Abdurrahman bin Auf tidak setuju. Abdurrahman bin Auf mengatakan, eh, beliau mengatakan, fakultu ya amirul mu'minin la taf'al. Wah amirul mu'minin, ini bicara masalah suksesi. Masalah suksesi, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai kemudian punya makar rencana yang buruk berkenaan dengan suksesi kepemimpinan maka jangan lakukan, jangan bicarakan itu di depan ini tukang beca macam-macam ya, orangnya enggak, eh, orangnya sangat heterogen dengan kemampuan kepahaman yang sangat-sangat variatif. Ya, yang dong berapa, nah, yang faham nanti berapa, yang fahamnya setengah berapa, yang fahamnya seperempat berapa ya, sudah uh, dengar sambil ngantuk faham ya, sambil ngantuk faham seperempat ngomongnya double nah, ini banyak ini nanti orang-orang yang demikian demikian ini maka kata Abdurrahman bin Auf jangan lakukan innal musim ini musim haji ini suasananya suasana haji gimana suasana haji itu ya jemaah yang kumpul qi'a'un nas orang-orang awam wa orang-orang yang cuma ikut-ikutan itu sangat banyak sekali namanya saja musim haji sejak zaman Umar sampai hari ini orang yang cuma ikut-ikutan yang cuma bisa pergi haji ya, karena punya duit dan sehat ah itu yang jadi mayoritas jamaah haji bukan orang yang berilmu bukan ya, itu sejak zaman Umar ya, orang awam yang mendominasi jumlah jamaah haji Fa maka mereka-mereka ini orang yang akan yaglibuna ala kurbika, yang dominan di dekatmu. Hina takuma, hina takumu finnas. Ketika engkau berdiri mengumpulkan banyak orang. Ini yang di itu yang paling banyak orang awam. Wa ana aksa dan aku khawatir jika anda berdiri menyampaikan pembahasan masalah suksesi kepemimpinan dan ini pendengarannya adalah orang-orang awam fatakulu makalatan kemudian anda menyampaikan satu kalimat dan perkataan maka yutayyuha angka matirin, maka mereka akan terbangkan perkataan anda itu sejauh-jauhnya nanti akan dimaknai macam-macam ini Umar apa ya, nanti kemudian akan banyak analisis ya, ini analisis gaya orang awam nah, ini kan Ya, yang dia tidak ngerti kemudian tata kelola negara dan tata pemerintahan ya, nanti kemudian ya, engkau menyampaikan satu kalimat dua kalimat ini analisisnya berlembar-lembar itu kemudian yang disampaikan ke sana kemari ke sana kemari wa layak uha mereka tidak faham mereka orang awam tidak faham Orang yang kemudian eh, hidupnya ngertinya cuma kemudian ya ya cuma kemudian kerja pulang kerja pulang nggak ngerti ya, nggak ngerti kemudian menimbang maslahat mafsadah menimbang ini dan itu me mengkompromikan berbagai macam kepentingan menyelaraskan berbagai macam pihak tidak ngerti semacam itu. Mereka tidak paham diajak ngomong suksesi pem, suksesi kepemimpinan. Sehingga apa yang terjadi? Wa alam Mereka tidak akan bisa meletakkannya pada porsinya, pada tempatnya. Nanti akan dan banyak dunun, banyak pasangka banyak tafsiran, banyak analisis yang sama sekali tidak nyambung dengan ya, maksud asalnya. Kenapa? Maklum. Ya, ya, ya, masalahnya nanti jadi bahan obrolan angkringan, masa obrolan tukang beca, ya analisisnya analisis tukang beca, bukan ahli politik, nah, bukan ahli tata negara. Ya, analisisnya analisis tukang mancing, ya, ya, ya tidak mutu, ya wajar. Gitu. Mereka akan menempatkannya tidak pada tempatnya. Nah. Maksud Umar baik nanti ditafsiri, oh, Umar mau kemudian bikin dinasti, Umar mau kemudian bikin apa, mau bikin apa dan seterusnya. Padahal tidak ada apa-apa. Padahal bukan itu maksudnya. Faamhil maka tunda. Ceramah politik itu tolong ditunda. Ya. Jangan disampaikan di sini, di Mina saat banyak orang yang awam. Tunda hatta taktumal Madinah sampai Anda tiba di kota Madinah. Iya, fa inna darul hijrah wa sunnah. Terdah tempat hijrahnya kaum muslimin di sana dan dan tempat tersebarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Fatukhlis bi ahli fikih wa asrafin Maka Anda bisa khususkan obrolan ini kepada ahli fikih, kepada orang-orang yang orang-orang yang berilmu, para ulama, wa asrafinas dan para tokoh-tokoh. Fatakul fatakul ma kulta mutamakinan. Maka Anda bisa sampaikan apa yang Anda sampaikan dalam keadaan eh, dalam keadaan kokoh, dalam keadaan kuat, dalam keadaan benar. Fayyai ahlul ilmi makolatak. Dan orang-orang yang berilmu, orang-orang pintar yang mendengar ceramah Anda, penjelasan Anda, perkataan Anda, mereka faham dan mereka akan meletakkan perkataan Anda wahai Amirul Mukminin pada tempatnya. Fakola Umar maka Umar pun menerima saran dan memahami saran Abdurrahman bin Auf. Maka Umar mengatakan amawallahi insyaallah demi Allah insyaallah aku akan berdiri menyampaikan hal tersebut. Ya menyampaikan misi di atas awalam makomin aku muhu di pertemuan pertama yang aku lakukan berdiri pertama yang aku lakukan saat aku berada telah tiba di kota Madinah. Maka di sini menunjukkan ya, keistimewaan Umar bin Khattab. Ya, beliau adalah seorang yang menerima saran terbuka menerima saran dan masukan. Bukan orang yang ngotot, saya punya putusan demikian, pokoknya mau tidak mau harus begini. Umar bukan seorang pemimpin yang demikian. Ini Umar bukan seorang pemimpin yang demikian. Namun beliau mendengar, mau mendengar saran. Ketika saran itu dinilai rasa baik, tepat, pas, maka beliau pun menerimanya. Dan tentu tidak semua pemimpin demikian. Namun pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sebagaimana Umar bin Khattab radallahu anhu. Maka dari eh, dari perkataan Abdurrahman bin Auf yang ini disetujui dan disepakati oleh Umar bin Khattab terdapat pelajaran dan ada penting tentang masalah berbicara. Bahasanya tidak semua hal disampaikan di ruang publik. Yang ruang publik itu sangat heterogen dan sangat variatif. Apa dampak kalau ada hal-hal yang besar, hal-hal yang gawat, hal-hal yang sensitif, ya jangan sampaikan di ruang publik. Hal-hal yang gawat, besar, sensitif, itu jika disampaikan ke ruang publik, maka disampaikan apa? Banyak yang tidak paham. Karena tidak paham, kemudian maka akan diterbangkan kemana-mana. Artinya tafsirannya sangat ya, liar pemaknaannya sangat liar karena tidak paham. Ya, maka dipahami sebatas pengetahuan yang dimiliki. Akhirnya ya, tafsirannya demikian liarnya. Sehingga akhirnya perkataan yang semula itu baik, positif, ditempatkan tidak pada tempatnya sehingga maknanya jadi negatif. Itu dampak kalau disampaikan di ruang publik. Maka hal-hal yang besar, sensitif, hal-hal yang gawat, Eh, sampaikan di forum-forum terbatas. Yang orangnya ini adalah para tokoh, orang-orang yang bijak, ya, yang mereka para tokoh ini juga ya, mengerti kalau dirinya itu tokoh, bukan tokoh yang em, ngember. Habis kemudian dapat uh, omongan demikian, kemudian disampaikan juga sama Uh, eh, ini maksudnya untuk konsumsi beliau-beliau, malah disampaikan kepada ya, kepada orang awam lagi. Nah ini tokoh yang ember ini juga nanti bisa bikin masalah. Ya, namun sampaikan kepada sampaikan hal-hal semacam ini pidato politik, masalah suksesi kepemimpinan, sampaikan di forum terbatas yang dihadir oleh ya, kata Abdurrahman bin Auf ahlul fiqh, ulama, orang-orang yang berilmu, wa asraful aqwam, wa asraful nas dan para tokoh-tokoh yang mereka itu identik dengan orang-orang yang sepuh, orang-orang yang punya kebijaksanaan, orang yang di, dihormati karena sikap bijaknya. Ya, maka masalah pidato politik, masalah suksesi kepemimpinan dan adanya orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan ya, yang tidak benar ini cocoknya disampaikan di forum terbatas semisal ini tidak disampaikan di ruang publik. Maka ini ada penting dalam masalah berbicara yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf dan disepakati oleh Umar bin Khattab. Bahasanya tidak semua hal disampaikan di ruang publik. Tidak semua yang diketahui disampaikan. Dan yang disampaikan tidak harus semuanya di harus di ruang publik, harus bisa diakses oleh semua orang. Ada hal-hal yang perlu disampaikan dan disampaikan di kalangan terbatas untuk meminta saran mereka, masukan mereka. Ini adab agung yang luar biasa ya, pentingnya dan manfaatnya ya, bagi seorang muslim. Bagi masyarakat kaum muslimin. Banyak kegaduhan, keributan sosial itu gara-gara tidak menerapkan kaidah ini. Semuanya maunya diomongkan publik. Nah, mentang-mentang kemudian semuanya bisa jadi wartawan dengan Facebooknya, dengan ini. Nah, semuanya bisa jadi wartawan, maka semuanya ngasih laporan Nah, obrolannya dengan orang-orang tertentu yang harusnya itu untuk kalangan terbatas dia bocorkan, dia sampaikan. Maka ini bikin kegaduhan sosial. Ya, dan itu satu hal yang tidak benar. Ya, sampaikan hal yang bermanfaat tanpa menimbulkan kegaduhan. Tidak boleh kita mewujudkan satu maslahat dengan menimbulkan madarat yang lebih besar. Kita anggap ini maslahat menimbulkan kegaduhan sosial yang besar. Tidak benar. Ini sekali yang tidak benar. Ketika terjadi kegaduhan itu bukti kalau ini tidak pada tempatnya. Bukannya itu tidak baik, itu baik karena karena terlalu luas maka jadi bikin kegaduhan. Jadilah menjadi satu hal yang tidak benar. Ini satu hal yang tidak bermanfaat menunjukkan madarat yang lebih besar daripada maslahat yang ingin diharapkan. Kita mau memberikan manfaat, ya info yang kita anggap mencerahkan, info penting yang perlu disampaikan pada banyak orang, ternyata dengan info tersebut terjadi kegaduhan publik. Ya, maka timbulah madarat yang lebih besar daripada maslahat dan manfaat yang ingin diharapkan dan ingin diwujudkan. Maka masa Allah ini satu kaidah yang luar biasa. Ya, dan betapa eh, betapa perlunya ya, betapa, betapa perlunya setiap kaum muslimin faham adab ini. Tidak semua yang kita ketahui disampaikan dan tidak semua yang kita sampaikan disampaikan di ruang publik. Ada yang disampaikan di ruang publik dan ada yang disampaikan di uh, ruang terbatas dan di forum-forum khusus. Ada yang forum umum, ada forum khusus. Jangan semuanya dijadikan sebagai forum umum. Semuanya untuk lintas umur, lintas pendidikan, lintas wawasan, lintas pengetahuan. Tidak. Nah, tidak benar demikian sikap demikian. Ya, maka ini nasihat luar biasa dari Abdurrahman bin Auf untuk Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ini tidak semua masalah suksesi kepemimpinan jangan disampaikan di ruang publik. Pada saat haji, saat di Mina yang di sana itu terdapat banyak orang dan yang paling dekat dan apalagi di masa silam ceramah ngomong itu nggak pakai mic ya, maka ngomong itu ya, cuma pakai mulutnya biasa yang ada di dekat-dekat anda didominasi oleh orang-orang awam ketika itu disampaikan mereka tidak faham mereka kemudian bikin analisis yang ngaco-ngaco yang tidak benar mereka tempatkan perkataan anda tidak pada tempatnya akhirnya timbul kegaduhan sosial jangan bikin kegaduhan sosial Umar itu mau menyampaikan informasi manfaat Umar mau menyampaikan informasi manfaat adanya orang yang punya ya, kepentingan-kepentingan tendensi ya, tendensi yang kepentingan-kepentingan yang tidak benar ada orang, orang seperti itu ini patut diwaspadai ini informasi yang penting informasi yang manfaat informasi yang manfaat perlu perlu disampaikan pada orang lain kata Abdurrahman bin Auf jangan disampaikan di ruang publik ini tidak cocok di ruang publik. Nanti akan bikin kegaduhan sosial. Jika terjadi kegaduhan sosial, maka madaratnya lebih besar daripada masalah dan manfaat yang ingin diwujudkan dari share info tersebut. Maka ini hanya layak untuk diceritakan oleh orang-orang yang bisa memahaminya dengan baik. Contohnya di sini Abdurrahman bin Auf berbagi cerita dan mensarkan hal ini kepada siapa? Abdurrahman uh, kepada Abdul bin Abbas. Dan di sini ada faedah yang menarik di awal kalimat kuntu ukri urijala minal muhajirin. Aku itu ngajarkan Quran pada orang-orang tua-tua. Nah, ini Ibn Abbas tuh ngajari Quran sama orang-orang tua. Orang-orang tua muhajirin. Ya itu belajar Quran sama Ibnu Abbas coba bayangkan. belajar tidak mengenal waktu dan usia. Ya. ya. kalau kemudian memang ini guru yang kapabel, ya kenapa tidak? Meskipun dia jauh di bawah usianya. Siapa di antara yang diajari? Abdurrahman bin Auf coba bayangkan. Namun ini bentuknya privat. Fabaina anak Fimansilihi Saya di rumahnya. Kemudian Abdurrahman Auf cerita. Maka lihat ya, Abdu, uh, Ibnu Abbas ngajarkan Quran. Ini, ngajarkan Quran kepada sejumlah sahabat muhajirin dan diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini, dan ingat Abdurrahman bin Auf ini termasuk asal bahasana bil jannah. Ini level tinggi dari para sahabat. Ini ini ini kaum elit di antara para sahabat dibayangkan. Ini kaum elit ini nggak main-main. Ya. Ini bukan kemudian sedang ngajari orang tua gitu. Eh. Eh, orang yang tua karena umurnya enggak. Ini orang tua tokoh pembesar. Ini Tidak main-main. Namun lihat Ibn Abbas ngajari. Nah, itu menunjukkan betapa mulianya ilmu dalam Islam. Eh, maka anak muda itu bisa jadi gurunya orang tua gara-gara ilmunya. Gara-gara ilmunya. <clears throat> Ya, meskipun tentu ngajari orang tua ya ada adabnya, ada caranya. Ya, ngajari kemudian tokoh ya, tidak sebagaimana ngajari ya, orang yang ya, biasa-biasa. Ya, Maka ya, nampaknya ini pelajarannya disampaikan di rumah ya, di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Maka ini pelajaran yang uh, luar biasa yang bisa kita petik dari hadis ini hadis yang diatkan oleh Al Bukhari ya, tentang masalah fadilah atau keutamaan dan keistimewaan Ibnu Abbas. Demikian juga tentang masalah ada berbicara e, tidak semua di-share di ruang publik. Ya, kemudian takdimul ahami. Kemudian di antara adab dalam berbicara adalah dahulukan yang lebih urgen. Maka ketika anda berbicara kepada eh, kepada orang lain, maka dahulukan yang lebih urgen. Ya, fabda bihi mulailah dengan hal tersebut. Tidakkah anda lihat perkataan Soaib alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya? Maka dia katakan wahai kaumku sembahlah Allah. Yang tidak ada bagi kalian sesembahan yang berat disembah selain Allah. Kemudian janganlah kurangi takaran dan timbangan. Maka lihat maka e, Nabi Su'aib mendahulukan perintah untuk beribadah kepada Allah daripada larangan mengurangi takaran, wetatfib dan curang dalam takaran dan timbangan. Demikian juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan kepada Mu'ad yang mau dikirim ke Yaman, engkau akan mendatangi sekelompok ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah materi tentang mengisahkan Allah. Wa namun terkadang perkara yang lebih urgen tadi eh, al-aham minal kalam perkara yang lebih urgen tadi perlu diberi kata pengantar berupa poin-poin yang itu kurang urgen, kurang fil ahamiyah dalam urgensinya. Maka silakan itu dilakukan jika diperlukan. Maka ini adalah satu hal yang sifatnya adalah pengecualian. Ya demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu